Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita masih berada pada seputar apa? Seputar pembahasan mengenai apa? Muqayyad dan mutlak. Seputar apa, Bang? Muqayyad dan mutlak. Kemarin kita lewati. Dalil yang mutlak itu di, bisa dibawa kepada muqayyad kalau sama-sama apa? hukumnya. Seperti kafaratul kafaratul dihar, kafaratul yamin, kafaratul al-qatl. Itu sama-sama lafadznya memerdekakan budak diantaranya. Nah, ternyata ada takyid yang mengatakan budaknya mukminah gitu loh. Padahal beda sebabnya, tapi hukumnya sama berarti yang mutlak apa? Dibawa kepada mana? Muqayyad wajibah hamlu al-mutlak ilal muqayyad wajib membawa yang mutlak pada mukoyat Itu kalau sama-sama apa? Hukumnya. Kalau beda hukumnya bagaimana ya? Kita lihat. Dan nah, yang punya kitab simak baik-baik. Ini usul fikih ini ya. Nah, halaman berapa? Halaman yang ke-364. Detik-detik akhir dari kitab ini. ya Antum lihat itu bagian tengah itu. Misal dalik kalau enam misal dalik sebagai contohnya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala fi atil wudu. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat wudu, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum marafik." marafiq." Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke mana? Sampai ke siku. Nah, sekarang ini kan tangan disuruh mencuci sampai ke siku. Fa kunyinam fa kunyida al-yad bil mirfaq. Artinya apa? Di sini tangan dikasih ikatan siku, deh sampai siku. Wa fi ayat tayammum sedangkan dalam ayat tayammum Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum min dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, kalau dalam ayat wudu sampai mana tadi? Siku. Tapi kalau dalam ayat berkaitan masalah tayamum cuma tangan-tangan kalian. Nah, bagaimana ini sekarang? Yang mutlak dibawa kepada mukoyat. Kalau wudu kan mukoyat, tangan sampai ke mana? Siku. Paham belum? Kalau tayamum mutlak enggak? mutlak tangan. Kalau antum tanya bagaimana kira-kira? Dibawa kepada mut, mut, e, mutlak kepada mukoyat atau yang mukoyat tetap mukoyat, yang mutlak tetap mutlak? Kita katakan yang mutlak tetap mutlak, yang mukoyat tetap mukoyat. Kenapa? Hukumnya beda. Satu natayamum, satunya apa? Wudu. Beda atau sama? Kalau hukumnya beda, tidak bisa dibawa. Yang bisa dibawa itu kalau hukumnya apa kemarin? Sama. Sama-sama kafarah sehingga budak yang dimerdekakan harus budak yang bagaimana? Mukminah. Kalau ini beda, wudhu sama tayamum beda sama taufik. Eh? Beda sehingga nggak bisa. Wudhu ya berarti sendiri sampai siku. Kalau tayamum sama mana? Tayamum. Ewa? Nah, ini ada pergelangan tangannya ada, telapak tangannya ada. Paham ya? Enggak bisa antum bawa ini mukoyat ustaz muqayyad ini dengan apa air wudu. Berarti kita ambil siku katanya. Itu pendapat yang lemah. Kita lihat. Kata beliau walam yuqayyad al-yad bil mar bil marafiq. Di sini tangan enggak dikasih ikatan dengan apa siku. Fahal nahmil itlaq fi tayammum ala taqyid fil wudu? Apakah boleh kita membawa Naam lafaz yang mutlak dalam tayammum kepada lafaz yang muqayyad pada wudu? Qala badul ulama na'am. Ah, sebagian ulama mengatakan na'am ya. Nahmiluhu wa tayammum al-insan ila al Iya, yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Berarti seorang tayamum sampai kedua siku. Ini keliru atau benar Abdullah ini? Eh? Pendapat yang keliru. Kalau tayamum sampai mana tadi saya? Sampai siku atau enggak? Ewa, tidak sampai siku ya. Nah, kita lihat Walakin sahih annahu la yuhmal, tapi pendapat yang sahih tidak bisa dibawa. Kenapa? Beda hukumnya. Antum ingat-ingat tanamkan di benak antum semuanya. Dalil yang mutlak itu bisa dibawa ke pertemuan muqayyad kalau sama-sama hukumnya. Kalau beda hukumnya enggak bisa dibawa. Yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Ayo na'am. Awalan pertama, lisubutin lisubutis sunnah fi karena datangnya as-sunnah seperti itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma at-tayammum wa lam yamsah min al-yadayn illa al-kaffayn faqat masyaallah. Dikarenakan Rasulullah SAW mengajari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma tayammum dan beliau tidak mengusap dari tangan tersebut kecuali dua telapak tangan saja. Tidak sampai mana? siku. Wasan yang kedua, likhtilafihima fi asl hukum. Karena perbedaan keduanya dari sisi apa? Asal hukumnya. Paham belum? Apa? Satunya tayamum, satunya wudu beda atau sama? Beda. Bahwa tuh ikhtilaf, sisi perbedaannya, awalan pertama, annal wudu'a yata'allaq bi arba'ti a'dha wa tayammum bi adwain. Penting ini. Bahwasanya wudu itu berkaitan empat anggota wudu. Empat anggota wudu. Sedangkan tayamum cuma dua anggota wudu ada. Apa itu dua anggota wudu? Wajah dan dua telapak tangan. Tapi kalau wudu berapa? empat anggota wudu. Apa empat anggota wudu itu? Apa empat anggota wudu maksudnya ini? Eh? Wajah terus? Tangan terus? Kepala terus? Kaki. Paham ya? Eh, bedanya itu. Salah yang kedua, anat taharah bil ma' yakhtalif fima fiha al-hadath al-akbar wal asghar. Kemudian kedua, bersuci dengan air itu berbeda. Berbeda di dalamnya hadis akbar asghar. Al hadis akbar kan mandi, asgharan bisa diselesaikan dengan apa? Wudu. Wa tayammumnya tasawiyan, sedangkan tayammum sama. Hadis akbar asghar tayammum sama. Paham belum? Kalau mimpi basah enggak mampu mandi, enggak bisa menggunakan air tayammum. Tayammumnya sama enggak caranya? Sama atau perlu ngebiurkan apa debu di kepalanya ini atau bagaimana? Amat bin Yasir dulu gulung-gulung, Ahmad bin Yasir. Gulung-gulung ke tanah gitu. Salah ya. Sebelum tahu, setelah kasih tahu enggak? In namanya kafika antar riba biyadaika. Hakada. Ini diginikan atau tebal atau di Paham? Setelah diapakan? Pusat mana? Ini. Eh? Gini. Dari mana? Wajah dan siku? Enggak, <laughs> Paham ya? Itu pahami ya, baik-baik. Ini itu tadi enggak bisa. Enggak bisa samakan di situ nam. Fa idza kana kadzalika fa innahu la yumkin an nuqayyidatul mutlaq fi tayammum bima quyida bihi fil wudu. Maka apabila seperti itu keadaannya, enggak mungkin kita me metakyid yang mutlak dalam masalah tayamum dengan apa yang yang ditakyid dalam masalah wudu. Fa fi hadzal mithal ittafaqa as-sabab wa ikhtalafa hukum. Contoh yang seperti ini sebabnya satu, berbeda hukumnya. Apa sebabnya satu? Menghilangkan atau sebabnya satu apa sebabnya satu? Sebabnya satu itu apa? Berhadas. Hukumnya apa? Beda. Satunya tayamum, satunya apa? Wudu. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum itu. Kita baca santai aja ya. Jadi yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala والحمد لله رب العالمين